Apa ayatnya? Abu Abdullah Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Baik. Wa qadha di sini maknanya apa? amara wa memerintahkan dan Rabbu telah memerintahkan untuk apa? Allah ta'budu illa iya agar kalian tidak beribadah kecuali semata-mata kepadanya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini jelas ada nafi dan itbat. Penafian peribadatan kepada sesama makhluk dan menetapkan peribadatan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua apa? Amal. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Pada ayat ini juga jelas penafsiran terhadap rukun tauhid yaitu an-nafi dan ifad. Baik, kita masuk pada ayat yang selanjutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul" Katakanlah dan yang diperintahkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan untuk mengatakan kepada umatnya, "Ta'alu Atlu ma harrama rabbukum alaikum Ta'alau maknanya halumu Kemarilah Atlu ma harrama rabbukum alaikum Aku akan membacakan kepada kalian Perkara-perkara yang Rob kalian telah mengharamkannya atas kalian. Dan di sini sebagaimana telah kita lewati pada pengajaran yang lalu digunakan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Rabb. Dikarenakan kesesuaiannya kesesuaian makna. Karena pada makna Rabb di sana ada mutlakut tasarruf. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan apa saja dan menetapkan apa saja yang sesuai dengan hikmahnya. Jadi ma rabbukum alaikum apa-apa yang Rob kalian mengharamkannya atas kalian dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan suatu perkara kecuali dikarenakan ada padanya mafsadah ada padanya madarat dan sebaliknya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara kecuali padanya ada masalah baik kita mengetahuinya atau tidak mengetahuinya ini yang harus diyakini oleh setiap muslim Kemudian Allah berfirman, "Allah tusyriku bihi syai'ah." Ini merupakan tafsiriyah an pada kata Allah itu tafsiriyah. Jadi menafsirkan seakan-akan dikatakan atlu Allah tusyriku bihi syai'ah. Aku akan membacakan kepada kalian wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tusyriku bihi syai'ah agar kalian tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Dan ini syahid dari ayat ini pada pembahasan kita tauhid. Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan syirik secara mutlak. Allah tusyriku bihi syai'an. Dengan sesuatu apapun dan syai'an sebagaimana juga telah kita lewati pada wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an ayat yang sebelumnya bahwasanya syai'an nakirah fi siyakin nahi tufidul umum ini kaidah dalam usul ketika datang isim nakirah dalam konteks pelarangan maka dia mengandung makna yang umum mencakup segala sesuatu jadi tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disyirikkan dengan sesuatu apapun. Baik itu malaikat yang dekat dengan Allah maupun para nabi yang mulia di sisinya atau orang-orang soleh atau benda-benda yang ada di muka bumi ini secara mutlak jadi tidak boleh disyirikan dengan sesuatu apapun ini yang dikandung dari makna syai'an dan hubungan ayat ini dengan kita butuhkan jelas karena pada ayat ini mengandung pelarangan dari kesyirikan yang tidak akan mungkin seorang bisa dikatakan bertauhid kecuali jika melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini yaitu menjauh dengan sejauh-jauhnya dari kesyirikan. Dan perkara ini disebutkan pertama kali dari hal-hal yang lainnya yang akan disebutkan dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya kesyirikan merupakan sebesar-besar dosa Sebagaimana datang hal ini secara tegas dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ayu dzanbi a'dhamu indallah?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." kamu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam keadaan dia itu yang telah menciptakan. Dan ini adalah hakikat kesyirikan. Dosa yang besar, paling besar adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah lah yang menciptakan kita semua. Dan telah kita lewati bahwasanya kita diciptakan di dunia ini tidak lain adalah untuk merealisasikan peribadatan kepadanya. Sehingga ketika kita menyerahkan peribadatan kepada selain Allah, maka pantas untuk disebut sebagai kezaliman yang paling besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita perkataan Luqman Al-Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Akbarul kabair asyirku billah." Sebesar-besar dosa besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, "Wa bil walidaini ihsana." Dan kepada kedua orang tuamu berbuatlah baik. Ini merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah perintah untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, di sini perintah dan wasiat untuk menunaikan hak dari makhluk-makhluknya dan merupakan hak yang paling utama di antara makhluk-makhluk yang ada adalah hak kedua orang tua yang wajib bagi kita untuk menunaikannya dan mengedepankannya dari hak-hak yang lain. Karena lihat di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan wasiat yang pertama yaitu untuk tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun, kemudian berwasiat agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang menunjukkan besarnya kedudukan orang tua dan besarnya kewajiban bagi seorang anak untuk berbakti kepadanya. Lalu di mana hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin seseorang akan bertanya. Karena di sini setelah disebutkan hak Allah, langsung disebutkan hak orang tua hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, terkandung dalam pemenuhan terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga ketika seorang dikatakan la mengatakan la ilaha illallah maka merupakan konsekuensinya dia harus ya, meyakini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ini secara langsung terkandung dalam persyahadatan tersebut. Sehingga hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkandung dalam perintah untuk menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang mentaati Rasul itulah orang yang mentaati Allah secara hakiki. Dan yang memaksiati Rasul tidak menunaikan hak-hak Rasul maka dia pada hakikatnya tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman, "May Rasul, fakat atau Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, "Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq. Perhatikan ayat ini, min di sini sabatiyah. Jadi maknanya disebabkan karena imlaq mana imlek adalah kefakiran, kemiskinan. Jadi, mana ayat ini? Jangan kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan karena kemiskinan. Nahnu narzuqukum ba'iyahum, Karena sungguhnya kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Jadi jangan khawatir dengan kemiskinan sehingga karena sebab tersebut kalian membunuh anak-anak kalian. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang jahiliyah pada zaman dulu. Sehingga dengan sebab ketakutan terhadap kemiskinan atau disebabkan karena mereka memang sendi, saat itu dalam keadaan miskin kemudian membunuh anak-anaknya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya larangan untuk membunuh disebabkan wala auladakum min imlak. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan karena miskin. Dan datang dalam surat Al-Isra, wala auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ini bedakan kedua ayat ini. Kalau pada ayat ini ya, min imlak maknanya memang orang-orang yang membunuh anak-anak itu saat itu keadaannya sudah miskin. Mereka memang keadaan sudah miskin sehingga membunuh anak-anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan selanjutnya, "Nahnu narzuqukum." Jangan takut ya. karena kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Jadi didahulukan dulu penyebutan mereka-mereka yang membunuh anaknya. Nahnu narzuqukum kami akan memberikan rezeki kepada kalian wa iyyahum dan kepada anak-anak yang mau dibunuh tadi. Berbeda dengan surat Isra. Wala taqtulu auladakum khasyata imla. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imla, karena takut miskin. Berarti itu adalah suatu kekhawatiran saja. Baru bentuk kekhawatiran dan belum terjadi. Ini bedanya antara ayat yang dalam surat Al-An'am dengan ayat pada surat Al-Isra. Kalau badal Isra khasyata imlak. Dan setelahnya Allah berfirman, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Karena sesungguhnya kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak. Jadi jangan khawatir dengan kemiskinan. Mereka punya rezeki sendiri. Wa iyyakum dan kepada kalian dan kalian pun punya rezeki sendiri. Jadi jangan khawatir kemelaratan. Inilah tanasub, keserasian antara ayat dalam surat Al-An'am dengan ayat selanjutnya, demikian pula surat Al-Isra dengan kalimat yang ada selanjutnya. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang jahiliyah pada zaman dulu. Dan pada zaman sekarang, sejarah yang pahit ini mungkin juga terulang pada banyak manusia. Sehingga secara tidak langsung mereka membunuh anak-anaknya dikarenakan takut miskin dengan menggugurkan janin-janin mereka atau dengan membatasi keturunan mereka tidak lain adalah ketakutan dari kemiskinan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Dan jangan kalian mendekati al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Fawahish jamak fahish yaitu perbuatan dosa yang menjijikkan. Ma minha baik yang jelas dari perbuatan-perbuatan keji tersebut wa mabaton. Demikian pula dosa-dosa yang tersembunyi. Pada ayat ini larangan secara total dari perbuatan maksiat baik yang terang maupun yang tersembunyi. Baik kemaksiatan yang sifatnya besar maupun yang dianggap remeh. Semuanya Allah Subhanahu wa taala larang. Wala taqrabu. Jangan kalian mendekati. Lihat, ikhwani larangan dari mendekat. Dan di sini lebih tegas larangannya. Kenapa? Karena pada larangan dari mendekat terkandung di sana larangan ya, dari melakukan secara tidak langsung jadi mendekat saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukannya. Sebagaimana kemarin kita lewati wajdani butohud, jauhilah tohud. Terkandung di sana apa? Meninggalkan dan menjauh dengan sejauh-jauhnya. Demikian pula pada firman ini, wala taqrabul fawahish. Jangan kalian mendekat. Jadi kalau mendekat saja sudah dilarang apalagi melakukannya wala illa bil dan jangan kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan illa bil kecuali dengan hak. Di sini larangan dari membunuh jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jiwa-jiwa tersebut adalah jiwa seorang muslim. Jelas haraman keharamannya. Sebab seorang muslim darahnya itu mulia, tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan sebab yang syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan umir tu anuqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qalu la ilaha illallah faqad asama minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengatakan la ilaha illallah maka sungguh telah terjaga darah-darah mereka. Jadi tidak boleh ditumpahkan darah seorang muslim kecuali sebab yang hak. Itu sebab syar'i yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kemudian jiwa yang diharamkan pula adalah mu'ahad orang-orang yang mempunyai perjanjian dengan kaum mukminin dari orang-orang kafir. Kemudian demi orang-orang kafir yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin dan mereka menyerahkan upeti, menyerahkan jizyah. Kemudian golongan yang keempat adalah al-musta'min. Mereka-mereka yang meminta perlindungan kepada pemerintah kaum muslimin dan diberi perlindungan oleh mereka. Ini empat macam jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Muslim, kemudian mu'ahad, kemudian dimmi dan musta'min. Ketiga golongan ini, ya, dimmi, mu'ahad, musta'min adalah golongan selain kaum muslimin. Kalau dimmi mereka orang kafir tapi tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dan menyerahkan jizyah keadaan mereka dihinakan tapi tidak boleh dibunuh kemudian mu'ahad mereka yang mempunyai perjanjian ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin sehingga juga tidak boleh dibunuh karena kaum muslimin adalah kaum yang memegang apa-apa yang mereka telah sepakati. Kemudian musta'min ya orang-orang kafir yang meminta perlindungan, meminta suaka politik dan disetujui oleh sultan atau penguasa di negeri tersebut. Barang siapa yang membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan tersebut, mereka terjatuh dalam dosa. Karena melarang melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil Illa bil pengecualian. Diperbolehkan untuk dibunuh jika di sana ada hak dan hak yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di antaranya adalah zina. Zina sehingga dia telah muhsan telah menikah maka dia berhak untuk dibunuh. Kemudian kisos ini juga pembunuhan yang hak walaupun dia seorang muslim dia berhak untuk dibunuh jika dia membunuh orang yang lain sebagai kisos. Dan tentunya perincian perkara tersebut ada pada pembahasan fikih. Syahid dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Yang demikian itu ya, Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kalian dengannya la'allakum taqilun agar kalian itu memahami. Dan tentunya takilun di sini bukan sekedar paham, maka tapi maknanya adalah untuk kemudian diamalkan dan dilaksanakan wasiat tersebut. Tapi ikhwanifillah pada ayat ini terkandung beberapa macam wasiat yang sangat penting bagi kita. Wasiat pertama adalah larangan dari mensyirikkan Allah. Yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, larangan dari membunuh anak-anak dengan sebab takut kemiskinan. Dan hal ini Rasulullah telah tegaskan merupakan akbarul kabair, di antara sebesar-besar dosa besar. Akbarul kabair an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak wa an taqtula waladaka makhafatan ayat amamak yaitu setelah menyebutkan bahwasanya dosa yang paling besar menjadikan bagi Allah sekutu kemudian sahabat bertanya thumma kemudian apa Rasulullah Rasulullah menjawab dengan jawaban yang disebutkan tadi antaqtula waladaka makhafatan ayat amamak kamu membunuh anakmu dikarenakan takut untuk dia makan bersamamu sehingga mengurangi rezeki dan menjadikan melarang. Wasiat yang ketiga. Kemudian wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahish ma dhahara min Larangan dari mendekati perbuatan-perbuatan kecil, baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Dan yang kelima adalah larangan dari membunuh jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi pada satu ayat ini terkandung lima wasiat yang hendaknya kita semua berusaha untuk melaksanakan wasiat tersebut dan masih tersisa beberapa wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada dua ayat selanjutnya yang insyaallah akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang.